Pak Gilbert. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak, silakan komentar ya Pak. Kalau dia ini lolos menjadi hakim agung, saya tidak tahu akan jadi apa ini negara nih. Apalagi kan dikatakan hakim agung, wakil Tuhan di dunia ya. Bukan hakim loh, dia hakim agung ini. Jadi keputusannya nanti akan tambah kontroversial nih. Sudah banyak RSBI yang kontroversial, hukuman yang lain-lain juga kontroversial semua. Jadi saya rasa ini jangan sampai lolos seperti hakim seperti inilah. Ini hakimnya hakim pikirannya amru adul ini. Ini hakim seperti seperti hakim tukang becak ya. Gitu aja makasih. Oke terima kasih kembali Pak Gilbert. Selanjutnya ada Pak Rudi. Siang. Ya. Siang Pak, silakan Pak. Iya, saya hanya minta kepada pendengar Pak eh, mari kita sama-sama berdoa semoga anak atau saudara dari Hakim Agung, calon Hakim Agung tersebut ada yang diperkosa. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Rudi. Lalu ada Pak Chandra. Selamat siang. Siang Pak. Silakan komentar ya, Pak. Semoga DPR memilih Hakim Agung tersebut dan salah satu familinya kalau diperkosa dia yang menghakimin. Terima kasih. Pak Fred. Uh, selamat siang. Siang Pak, silakan komentar ya Pak. Saya radio. Iya Pak. Saya terus sama saya Pak dengar itu malu sebagai laki-laki ya. Sampai ada orang yang mengatakan demikian apalagi, apalagi yang mau jadi calon hakim agung ya. Jadi ini kita tuh mau apa? Apakah betul dia tuh mempunyai pendidikan? Apakah betul dia intelektual ya? Itu aja Pak. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang juga Pak. Lalu ada Pak Andre. Iya, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak komentarnya jadi budidaya eh, pemerkosa disertai eh, pembunuhan yaitu hukumannya berat ini kalau di pemerkosa itu disertai pembunuhan ya bukan suka sama suka itu kalau di perkosa dibuang apa itu suka itu apa gimana kalau kita punya anak perempuan habis diperkosa jempol di tengah jalan jadi gimana sah kita pemerkosa disertai pembunuhan dan banyak kali pemerkosa pemerkosa di angkutan umum itu hukumannya seumur hidup itu terima kasih pak oke terima kasih lalu ada penelpon terakhir kita ibu Evi selamat siang selamat siang bu silakan komentarnya bu saya mengimbau pada calon hakim agung saya sampai mau nangis rasanya uh, suruh memerenungkan kembali apakah betul seorang yang diperkosa itu menikmati? Apakah dia bisa merenungkan bahwa dia itu yang diperkosa? Harap renungkan itu, semoga Bapak ini mendengarkan saat ini Pak Sefren. Terima kasih. Pak Wardi. Pertama saya kaget dan sungguh dahsyat. So, seorang hakim karir yang bertugas di PT yang mengikuti fit and proper test bisa memberikan pendapat demikian. Ilmu yang demikian tinggi, detail yang begitu belerot, wawasan dan logika berpikir yang demikian kecil, sempit, dan maaf, sedikit preman. Terima kasih. Terima kasih Pak Wardi. Pak Adi. Halo. Iya Bapak. Selamat sore, silakan komentar Anda. Eh, sekarang prihatin ya pejabat-pejabat kita ngomongnya pada eh, kasar kalau bisa bilang bagaimana yang bawa nggak ikut kasar kalau semuanya yang atas seperti gitu bilangnya mungkin mereka ngomong seperti itu karena nggak punya ikatan emosional ya dengan korban jadi niatnya mungkin bercanda tapi ya apa pantas orang calon hakim agung seperti itu bicaranya kadang-kadang kalau semuanya salah satu keluarganya ada yang diperkuasa baru dia Tanggung, ya. Cuman itu aja. Baik. Terima kasih. Terima Pak Hadi. Ibu Tirta. Tidak pantas jadi calon hakim agung itu. Mungkin dia dengan perkosa orang kali, maka dia harus bela diri. Terima kasih. Pak Andrea. ya Bu, kalau menurut saya ya tidak layak lah seorang hakim agung yang punya pendidikan tinggi di forum yang resmi melakukan eh, komentar yang seperti itu gitu loh. Jadi mungkin sebaiknya eh, dibatalkan saja pencalonan dia itu. Jadi atau digugurkan saja lah dia itu tidak layak menjadi hakim agung. Kalau hakim agungnya seperti itu bagaimana nanti dengan hakim-hakim yang lebih rendah pangkatnya atau mungkin dengan pejabat-pejabat yang lain gitu. Jadi itu saja kesan saya Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas Parudi ya kalau pandangan saya apakah dia memang seperti bapak yang tadi sebelumnya apakah dia bercanda ataukah memang soalnya ini kasus pemerkosaan memang ada beberapa kasus seolah-olah laporan diperkosa ternyata ya ada kasus pemerasan itu kita juga udah pernah tahu saya sudah pernah eh, lihat kejadiannya jadi makanya itu mesti diteliti dulu kasusnya kalau memang kasus pemerkosaan yang jelas-jelas diperkosa itu saya rasa mesti dihukum mati seperti juga eh, kasus narkoba kasus narkoba kalau pengedarnya lebih baik dihukum mati tapi di sini pengedarnya udah nyata-nyata banyak yang terlepas tuh kita lihat jadi hukum memang di sini sepertinya dipermainkan jadi sekarang eh, ada oknum-oknum yang sengaja menaruh narkoba untuk memeras jadi makanya ini yang jadi eh, satu kebijakan yang mesti dipelajari gitu sekian terima kasih Halo Pak Abu selamat Sore Bu. Sore Pak. Kalau dia ngomongnya sama-sama nyamatin, coba istrinya sama anaknya di, nanti diperkosa, ditanya sama-samanya perasaan nggak gitu Bu. Terima kasih Bu, begitu aja Bu. Terima kasih Pak Abung. Satu telepon terakhir Pak Iwan ya saya sih cuma berdoa aja supaya dia punya anak perempuan gitu loh dan diperkosa rame-rame seperti bocah yang 11 tahun itu ya baru dia coba mau komentar atau bercandanya bisa nggak begitu itu aja bu kita doakan sama-sama untuk laki-laki yang orang-orang pejabat seperti itu jangan dikomentari lagi ya kita cukup doakan supaya ya dia punya anak perempuan lah gitu bu baik Pak Harko. Iya, malam. Ya, memang ini benar-benar keluar dari mulut seorang,、uh, eh, seorang yang berperilaku binatang ya. Jadi saya pikir sih kalau udah orang mengeluarkan pernyataan seperti itu, <laughs> Perkuasaan sama-sama dinikmatin, ya itu udah absolutely itu binatang ya kita memang lain ya seperti negara tetangga kita India ya kasus perkosaan aja walaupun eh, India mungkin tidak beda jauh dengan kita tapi mereka sudah selangkah lebih jauh dilihat dari badan advokasinya mereka juga tidak mengizinkan para pengacara membela membela eh, perkosaan nah, tapi ya kalau calon hakim aku begini ya ya udahlah kalau masih dipilih juga ya udah dah kasih. Iya. Ahmad selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak silakan calon hakim agungnya itu dihukum mati aja. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Pak Ahmad, Pak Jimmy. Iya. Silakan. Pak. Halo. Iya, Bapak Tuan ya, Iya, iya, iya. <laughs> iya. selamat sore. Itu kalau hasil aku yang gitu, biar aja anak dan istrinya coba aja diperkosa benar. Coba dilihatnya gimana. Begitu pendapat saya. Terima kasih Pak Jimmy. Iya. Baik. Pak Tony, Pak Tony. Betul? Iya, silakan Bapak. Iya, perlu dipertanyakan kalau seandainya anaknya diperkosa bagaimana itu. Hmm. Baik, terima kasih Pak Tony. Pak Leo, silakan Pak Leo. Halo, selamat malam Bu. Selamat malam Pak Leo, silakan. Ya Bu, Iya itu nggak boleh ya kalau memang mesti dihukum mati sih kalau hakim agungnya berteriak gitu ya nggak usah lah pakai lah maksudnya pemerkosa buat apa gitu loh habisin beras aja gitu kok berkosa terima kasih. Baik selamat malam bapak. Ya Pak Amin. Pak Amin silakan. Oh iya aduh yang ucapin kayak gitu tuh aduh orang yang nggak ini tuh orang yang nggak beriman itu sama dengan binatang itu. Ya saya berdoa semoga anak istrinya kena diperkosa baru dia sadar itu. Terima kasih.